Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada habibana wa nabiyana karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita hormati, kita cintai dan mudah-mudahan senantiasa Allah muliakan guru kita semua yang mulia Bu Yahya, Umi Fairuz beserta keluarga yang kami hormati pula para habai, para kiai, para asatidah dan yang kami hormati pula para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu serta para pendengar dimanapun anda berada. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan Allah Subhanahu Wa Taala diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa senantiasa istiqomah di majelis yang mulia ini dan ini sangat nikmat yang luar biasa yang harus kita senantiasa syukuri. Nikmat yang senantiasa istiqomah bisa hadir di majelis yang mulia ini. Seperti biasa di malam Sabtu, Sabtu malam Ahad sama-sama kita mengkaji kitab Minhajul Abidin bersama guru kita yang mulia Buya Yahya. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita simak terlebih dahulu eh, mukadimah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Habib Hasan Assegaf. Baiklah untuk mewafatkan waktu langsung saja kepada Al Habib Hasan Segap dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mohon untuk bapak-bapak bisa mengisi sop depan terlebih dahulu untuk ya mengisi barisan yang depan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillahil fattahil jawad Al-mu'ini ala tafakkuhi fid dini man ikhtarahu minal ibad Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah شهادة تدخلنا دار الخلود وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صاحب المقام المحمود اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وكرة أعيننا ونور قلوبنا مولانا محمد حبيب رب العالمين المبؤوس رحمة للعالمين اللهم أصلح أمة سيدنا محمد وانصر أمة سيدنا محمد واجبر أمة سيدنا محمد واجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد بجاه سيدنا محمد وآل سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين أما بعد yang kami hormati guru kita semua Al-Mukarram Buya Yahya dan yang kami hormati pula para orang tua kami, bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara-saudara kami. Alhamdulillah di malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat dan rahmatnya sehingga dengan nikmat dan rahmat tersebut kita bisa bersama-sama hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah penuh barakah ini untuk belajar menuntut ilmu agama. Di pertemuan yang lalu ketika Al-Fagir mengisi di majlis di masjid ini pernah kita bawakan masalah sedekah dan di waktu itu pula ada beberapa yang mungkin belum kita sampaikan karena bertepatan dengan datangnya guru kita semua Al-Mukarram Buya Yahya. Mungkin di malam hari ini Al-Fagir ingin melanjutkan sedikit tentang pengertian sedekah dan adab tata cara bersedekah seperti yang dilakukan oleh para salafun salih yang berkutbah atau bersuri tauladan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di pertemuan yang lalu kita katakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa Wadawu mardhakum bisadaqah jagalah harta kalian ini dengan menunaikan zakat. Kalau ingin hartanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tunaikanlah zakat. Sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan dan di akhir bulan Ramadan ada zakat yang harus kita jalani. Zakat apa itu? Zakatul fitr. Kalau ingin diri kita dijaga, kemudian harta kita pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, Kata Nabi, "Hasinu amwalakum zakah Jagalah harta kalian dengan dengan zakat. Kemudian Nabi pun mengatakan, "Dau mardakum bisadaqah." Dau dari kata dawa. Dawa itu berarti obat. Kata Nabi, "Dau mardakum, sembuhkanlah orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah." Kalau diri kalian merasa sakit ingin sembuh, kok punya penyakit yang menurut dokter bahaya, operasi butuh uang puluhan juta bahkan ratusan juta, kepingin ikut obatnya Nabi, sodakoh. Sampai diceritakan suatu saat Al-Hayb Syekh bin Muhammad bin Syahabuddin pernah tertimpa suatu penyakit dan penyakitnya begitu parah sampai beliau itu mengadu kepada temannya yaitu Al-Haib Hasan bin Abdullah Al-Haddad. Al-Haib Hasan bin Abdullah Al-Haddad ini putra Al-Haib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sahibur ratib yang wiridnya ba'dal maghrib biasanya kita baca. Ratibul Haddad, Al-Haib Abdullah Al-Haddad pengarangnya, punya anak namanya Al-Haib Hasan bin Abdullah Al-Haddad. Suatu saat Al-Haib Syah ini mengadu kepada temannya yaitu Al-Haib Hasan Wahai Hasan, aku merasakan sakit yang begitu pedih. Mendengar aduan temannya, Al-Habib Hasan Al-Haddad pun mengatakan, Bukankah kau sudah tahu obatnya? Kenapa kau tidak lakukan? Kemudian mengatakan, Apakah kau lupa dengan perkataan kakekmu? yaitu yang dimaksud kakekmu di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Al-Habib Syekh bin Muhammad bin Syihab termasuk dari duriah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermarga Syihabuddin bin Syihab marga habaib itu banyak kalau kita lihat mungkin yang sering dengar para habaib ada yang marganya Al-Musawa seperti Al-Habib Mundir Al-Musawa pemimpin majelis Majelis Rasulullah Jakarta Al-Musawa. Ada lagi Al-Aidarus dan macam-macam. Ada bin Syihab. Al-Haib Syekh bin Muhammad bin Syihab termasuk duriah Nabi. al Hasan Al-Haddad ketika Habib Syekh datang mengadu tentang penyakitnya beliau mengatakan apakah kau lupa dengan perkataan kakekmu? Apa itu? Dawu mardakum bisadaqah. Setelah mengingat hal tersebut, Al-Habib Syekh pulang apa yang dilakukan beliau menyembelih 70 kambing dan membeli beberapa karung gandum. Nah, dimasak menjadi satu, dibawa ke masjid agung di kota tersebut dibagikan kepada fukara dan masyakin. Setelah hal tersebut, penyakit penyakitnya pun disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur pernah mengatakan bahasanya kalau kau ingin penyakitmu itu sembuh maka sodakohlah. Gimana caranya sodakoh? Caranya sodakohnya gimana? Dikatakan oleh Ali bin Abdurrahman al Mas'ud ini adalah tata cara Jikalau kita ingin bersodakoh Dengan niat supaya penyakit kita disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kata Al-Habib Ali Niatkanlah sebelum kau katakan kalimat Alhamdulillah dan wassalatu wassalamu ala rasulillah niatkan dalam hati bahwasanya kau ingin penyakit yang ada pada dirimu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kau bersedekah maka katakanlah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Intinya katakan kalimat syukur dan bersolawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu cara bersedekah dengan niat supaya penyakit yang ada pada diri kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu kita ketahui, penyakit itu banyak, ada penyakit zahir dan ada penyakit batin. Saya ini sehat insyaallah Ustaz. Jadi saya tidak perlu sedekah. Memang kelihatan badannya besar, sehat, keker tangannya waduh dempal, berbelok-belok. Sering fitness mungkin. Ya, sehat badannya, tapi belum tentu dia itu sehat dari penyakit batin. Apa penyakit batin itu? Penyakit hati. Cara membersihkan penyakit hati itu yang ya dengan sodakoh sama seperti halnya kita ingin disembuhkan dari penyakit zahir. Kalau ingin hatinya bersih banyak sodakoh dengan niat Aku bersedekah supaya Allah Subhanahu wa taala membersihkan hatiku. Apalagi di bulan suci Ramadan nanti beberapa minggu lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan. Di bulan yang dikatakan amal kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita mengamalkannya dalam keadaan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala bukan karena manusia yang seperti kita sampaikan tadi di majelis Sabtu pagi di Al-Bahjah bahwasanya penyakit hati itu banyak sekali di antaranya ujub. Di antaranya ujub atau ada juga riya, ada lagi kibir, sombong, ada lagi kikir, pelit. Penyakit-penyakit ini harus kita sembuhkan dengan sedekah. Kita niat Aku bersodakoh supaya aku tidak jadi orang pelit. Aku bersodakoh dengan niat supaya Allah Subhanahu wa taala menjauhkan hatiku ini dari sifat sombong. Aku bersodakoh karena aku niat supaya Allah Subhanahu wa taala menjauhkan hatiku dari sifat riak yang dikatakan oleh Nabi sifat riak itu halusnya sebagaimana jalannya semut hitam di kegelapan malam. Kalau didengarkan tidak bakal kedengaran. Kalau langkah kaki kita di malam hari atau langkah kaki maling di malam hari masih kedengaran kalau kita tidak tidur. Tapi kalau langkah kaki semut hitam di atas batu hitam lagi kata Nabi. Di kegelapan malam kelihatan aja tidak, apalagi langkah kakinya tidak terdengar sama sekali dan begitulah riak masuk ke dalam hati kita. Oleh karenanya kita harus hati-hati. Obati hati kita dengan sedekah seperti kata Nabi, hasinu amwalakum bizzakah. Wadau mardakum bisadaqah Yang sakit sembuhkan dengan sadaqah Kemudian Makna dari sadaqah pun ada tata cara dan adabnya Bukan hanya bersadaqah seenaknya saja Dikatakan Terkadang ini manusia Kalau sudah kedatangan fakir miskin Tidak punya uang diusir Ya kalau para salafun asalah itu beda pak. Pernah suatu saat ada seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari kaum salihin kedatangan seorang fakir miskin. Pengemis datang ke rumahnya. Datang ke rumah. Ketika itu Orang soleh ini tidak memiliki uang sedikit pun, bahkan makanan sedikit pun tidak punya. Sehingga dia bingung, apa yang harus aku berikan kepada fakir miskin ini? Apa? Ini guru kita sudah datang. Nanti insya Allah kita lanjutkan lagi tentang masalah sodakoh. Karena guru kita semua Bu Yahya sudah datang, mungkin ini yang dapat Al-Fakir sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin penjelasan dari Hasan Asgab nanti bisa dilanjut kembali. Dan sekarang mari sama-sama kita simak terlebih dahulu pemaparan yang akan disampaikan langsung oleh guru kita yang mulia Buya Yahya kepada beliau dengan segala hormat. Kami persilahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم على حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا أعنا على تطهير قلوبنا وتهذيب أنفسنا Allahumma ya Rabbana Allahumma ya Rabbana Syurna yawmal qiyamati ma'azumrati Al-ulama Wassulaha Wal-uliya Wasyuhada Allahumma ya Rabbana Urzukna tabata qabla al-maut Wasyahadata inda al-maut Wal-jannata ba'da al-maut Amma ba'du Kami cintai yang kami hormati Para orang tua kami Para hadirin dan para hadirat Para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita terus tingkatkan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita. Nikmat khususnya nikmat kemudahan untuk berbuat baik. Nikmat kemudahan untuk menuntut ilmu. Nikmat kemudahan untuk menuju ke tempat yang mulia ini, ini sungguh nikmat agung yang diberikan oleh Allah kepada kita dan ini bukan main-main. Tidak semua orang bisa berkumpul di tempat seperti ini, tidak semua orang bisa berjalan menuju ke tempat semacam ini. Dan lihat di sana, di luar sana, jutaan manusia langkahnya pada hari ini, pada detik ini, pada malam ini adalah ke tempat yang Allah murka kepadanya. Akan tapi kita saat ini dikumpulkan oleh Allah di tempat mulia Semoga ini mukaddimah pertemuan kita kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita lanjutkan apa yang sudah kita mulai dengan Imam Ghazali rahimahullahu taala dengan kitab Minhajul Abidinnya kita sudah sampai kepada Pesan Imam Hulzali akan memperhatikan hati kita. Pentingnya kita memperhatikan hati kita. Yang harus kita sadari bahwa sampai di mana batasnya? Al-aslul khamis. Al-aslul khamisu Pokok yang kelima Agar kita Benar-benar bisa peduli Kepada urusan hati kita Bisa benar-benar peduli akan hati kita Agar kita selalu memperhatikan hati kita Maka yang harus kita ketahui Bahwa Yang kelima adalah Kata Imam Ghazali Anni sesungguhnya aku Ta'amal tu aku renungi Halahu keadaan hati itu Fawajatu maka aku temukan hati itu Lahu bagi hati itu Khumsata Ahwalin mempunyai lima keadaan Laisat li min a'udha ibni adama Ini sepertinya sudah dibaca Ini yang memberi batas siapa ini? Ya walad ah. Sudah, sudah ini sudah. Coba dia, dia yang membaca bukunya. Mana batasannya? Ditulis. Ini sudah Buya jelaskan ini. Ulang lagi. Al-aslul khamisu hal yang kelima, pokok yang kelima. Kata Imam Ghazali, "Anni sesungguhnya aku ta'amal tu aku renungi halahu keadaan hati itu fawajjatu lahu khamsata ahwalin." Hati itu mempunyai lima keadaan. Hati mempunyai lima keadaan laisat li ghairihi minal min a'dha ibni adama yang tidak dimiliki oleh anggota-anggota anak Adam yang lainnya. Ahaduha sesungguhnya yang pertama bahwa hati itu adalah annal aduwwa qasidun ilaihi musuhnya hati yang ingin merusak hati itu qasidun ilahi selalu menuju kepadanya. Mukbilun alai selalu menuju menghadap kepada hati mulazibun lahu terus menerus tidak pernah terputus. Fa inna syaitana sesungguhnya yang namanya syaitan itu jadi yang namanya syaitan itu jatimun berdiri maksudnya nongkrongin ala qalbi bani Adamah di hatinya anak Adam. Jadi setan terus pengen merusak hati itu. Dari situlah setan menggoda. Setan itu menggoda bukan menarik tangan kita lalu kita bermaksiat dengan tangan, tidak. Dari hati bisikan-bisikan, kemudian ada hawa nafsu, ada syahwat, maka tangannya mengambil yang haram. Nah, dari situ setan menggoda. Dan tidak kepada anggota yang lainnya. Lintasan-lintasan kotor. Fahuwa manzilul ilhami. Yang namanya hati itu tempat turunnya ilham. Ilham kebaikan, ilham dari malaikat, sekaligus waswas dari setan wal waswasati dan juga waswas ilham setan juga ke hati waswas juga dibisikkan di hati seseorang yakra'anihi kedua-duanya itu mengetuk pintu hati seorang hamba bidakwataini abadan dengan dua seruan tadi al malaku syaitanu yaitu dengan seruannya malaikat dan setan yang namanya setan juga terus melazimi, ingin membisikkan kekotoran di hati kita. Jangan dianggap orang berzina langsung serta merta itu berzina, tidak. Ada hayalan-hayalan yang dibisikkan oleh setan di hatinya. Tentang kelezatan, tentang kenikmatan, urusan macam-macam. Baru setelah itu berpikir. Setelah itu baru bangkitlah syahwat. Setelah itu bergerak dengan anggota tubuhnya untuk melakukan perzinaan. Itu yang zina. <coughs> Sama Makan yang haram pun begitu. Dan hebat setan itu kadang tidak langsung orang dijerumuskan dalam keharaman itu langsung keharaman. Maka untuk menjadikan orang itu tidak peduli pekerjaan halal haram, tidak langsung seseorang itu dijerumuskan oleh setan untuk korupsi atau mengambil haknya orang lain. Tidak. Dengan cara yang halal dulu. Di rumahnya disenangkan oleh setan dengan barang-barang mahal. Sehingga belanja yang mahal-mahal sampai gajinya kurang. Kadang-kadang perlu membeli motor belum waktunya, beli rumah belum waktunya, akhirnya punya banyak utang. Di saat banyak utang ditagih, ditagih bingung, setan berbisik. Nah, sekarang baru ambil duit asalkan bisa bayar oh utang. Jadi setan tuh <coughs> hebat di dalam menjerumuskan manusia. Makanya harus hati-hati membersihkan yang ke dalam hati seseorang. Nah, kemudian ini yang pertama. Jadi tempat bisikan setan. Godaan setan di dalam hati. Al-thani wa yang kedua anna syakalallahu akthar. Bahwasanya kesibukan hati itu lebih banyak dibanding <coughs> kesibukan anggota tubuh yang lainnya. Kesibukan hati itu masya Allah banyak. Fa'inal akla akal, hawa nafsu kilahuma dua-duanya ada di dalam hati. Akal seolah-olah di sini akan tapi para ulama di sini itu hanya sekedar isyarat saja di sini karena sudah biasa kita mengatakan nggak punya otak di sini, padahal akal adalah adanya di dalam hati. Sambung dengan hati kita. Fihi di dalam hati, fahuwa mu'tarakul askara ini yang namanya hatimu itu tempat berlaganya dua pasukan. Pekerjaannya berat. Ada pasukan yang berlaga di medan laga, yaitu hatimu itu. Apa itu? Al-hawa wa junudihi. Hawa nafsu dan pasukan-pasukannya. Wal akli wa junudihi dan akal dan pasukan-pasukannya. Hawa nafsu pasukannya apa? nggak terima temennya kaya duluan ngedengki pengen dipandang lebih hebat terus dari yang lainnya sombong bangga dengan pekerjaannya itu adalah termasuk pasukan-pasukannya yang namanya hawa nafsu jadi pasukan hawa nafsu adalah itu tadi segala penyakit hati itu pasukannya hawa nafsu jadi hawa nafsu merusak hati dengan pasukan-pasukannya. Nanti akan dibahas juga oleh Imam Muzali. Penyakit-penyakit hati itu yang merusak hati. Ngedengki, ngedendam, semuanya itu merusak hati. Dan itu pasukannya hawa nafsu. Jadi hawa nafsu untuk merusak hati dengan pasukan penyakit-penyakit hati. Maka nanti membersihkan hati dibarengi dengan mengekang hawa nafsu baru nanti sempurna. Sehingga kalau sudah hawa nafsu itu benar-benar dipegang, maka lihat pasukan itu kalau sudah pemimpinnya itu dihentikan tidak akan berperang lagi. Sehingga kedengkian akan luluh, hilang menjadi cinta. Kebencian menjadi cinta dan seterusnya. Wal akli wa junuti dan akal pun dengan pasukannya juga berada di situ. Pasukannya ada di dalam hati. Apa itu? Kecerdasan, ilmu, Merenung, berpikir ini manfaat atau enggak. Hawa nafsu ngajak minum minuman keras. Bersenang-senang. Ghoflah itu namanya, pasukan yang namanya lalai. Tapi akal berpikir. tadakur, tadabbur, ngerenung, mikir, ini merusak. Sehingga orang kadang berkecamuk, tahu itu membahayakan, tapi masih saja dilakukan karena dia nuruti pasukan hawa nafsu. Padahal akalnya dengan pasukannya berkata, itu bahaya untukmu, jangan kau lakukan. Itu adanya di dalam hati kita. Fawa abadan baina muharabatihima dan selamanya ada pertarungan di dalam hati kita antara pasukannya akal dan pasukannya hawa nafsu. Sehingga benar kalau orang sudah akalnya dikalahkan hawa nafsu menjadi orang seperti tidak berakal. Benar tidak berakal lihat kalau sudah dikuasai hawa nafsu. Kalau Anda punya adik, tentunya adik perlu disah, disayang. Kalau ada seorang kakak tidak sayang sama adik, tidak benar. Nurani, akal tidak akan menerima kalau orang tidak berkasih sayang. Karena itu adik dilahirkan oleh ibu yang sama, bapak yang sama. Akan tapi ada tidak orang rebutan waris? Baik, kenapa itu semua? Karena dikuasai oleh hawa nafsunya pasukan hawa nafsu yang menang sehingga akal pun yang sadar bahwasanya seharusnya kakak adik adalah baik-baikan. Tapi ternyata dikuasai hawa nafsunya sehingga menjadi rebutan warisan. Baik. Watakatulihima terus terjadi peperangan. Watanakudima terus ber bertentangan antara pasukan hawa nafsu dan pasukan akal. Maka terus ada percaturan, pertarungan sepanjang waktu antara akal dan hawa nafsu, akal dan hawa nafsu. Dan sungguh di saat hawa nafsu luluh maka akal menjadi cerdas. Di saat cer akal itu hilang, hawa nafsu yang menang orang seperti tidak berakal. Ya, seorang ibu membunuh anak, bapak menzinai anak, dan masih banyak itu adalah akalnya hilang semuanya. Kayak tadi saudara dengan saudara rebutan dan sebagainya. Karena sudah dikuasai hawa nafsunya sehingga akalnya menjadi hilang. Wa haqqa maka sangat pantas untuk dijaga. Ayyuhras, thaghri thaghri itu batasan, tapal batas atau daerah yang disitu digunakan untuk masuknya lawan itu thaghar. Wahak haqq bithahri, maka thaghar tempat yang biasa digunakan untuk masuknya musuh itu paling pantas ayyuhrasa untuk dijaga wa yuhsan dan diamankan. Yuhsan itu diamankan, diberi penjagaan. Wala Yufal anhu tidak boleh dilalaikan. Awas, hati-hati. Itulah hatimu. Makalah kalau kita lalai membersihkan hati, maka benar-benar kita akan terperosok. Maka perhatikan hati. Kalau ternyata kita diajak oleh hawa nafsu kita, terus kita gunakan akal sehat kita. Tentunya nanti akan dibimbing oleh Imam Ghazali rahimahullah taala dengan memohon kepada Allah. Tidak cukup nanti dengan akalnya saja, Sebab akal tidak menjamin orang bisa menghindari kemaksiatan. Tahu ini haram dan menjadikan sebab musibah bagiku tapi orang masih melakukannya karena belum ada bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. itu yang ketiga, annal awaridu lahu akthar. Godaan yang datang kepada hati itu lebih banyak daripada godaan kepada anggota tubuh yang lainnya. Ketahuilah yang akan menggoda matamu adalah yang engkau lihat. Yang tidak engkau lihat tidak akan menggoda hati matamu. Akan tapi kalau hati bisa tergoda dengan apa yang kau dengar, apa yang kau lihat, apa yang kau raba. Jadi godaan hati lebih banyak daripada godaan mata. Godaan telingamu apa itu? Yang engkau dengar dari dengan telingamu. Tapi kalau hati, Masya Allah, godaannya lebih gede. Fa'inal khawatiro, sungguhnya lintasan-lintasan lahu bagi hati itu. Kasiham. <coughs> Seperti anak panah yang diluncurkan. Latazalu takaufihi dan senantiasa akan jatuh ke dalam hati. Lintasan-lintasan. Lihat pikiran. Kadang kita tidak melihat. Dan juga tidak mendengar. Dan tidak kita rasakan dengan indera rasa kita atau yang lainnya. Akan tapi muncul lintasan kekotoran hati. Lintasan-lintasan adanya di dalam hati. Wakal matar seperti halnya hujan. Latazalu tamturu alihi Akan selalu menghujani hati. Jadi seperti hujan terus jatuh ke hati. Lintasan-lintasan. Maka kalau tidak kita perhatikan orang dengan hatinya, maka Masya Allah hati akan rusak. Lintasan-lintasan terus datang kita duduk macam-macam bayangan kita. Tiba-tiba kita pengen lintasan yang jelek. Lintasan yang kotor. Apakah pengen berbuat jahat di kantornya. Atau mungkin urusan syahwatnya. Atau mengajak melakukan kemaksiatan. Itu lintasan. Dan orang tidak tahu kalau apa yang orang tidak tahu apa yang ada di hati. Mungkin seseorang pakai kopiah putih, pakai baju koko, berjalan seolah-olah orang ngira ke masjid. Cuman ternyata lintasan hatinya adalah kekotoran. Mungkin. Karena begitu dahsyatnya lintasan-lintasan yang ada di dalam hati. Walhamis maka dari itu harus kita perhatikan hati. Kata Imam Ghazali kalau di, kalau orang sudah tahu begini kok masih tidak perhatian itu orang yang dungu nanti di akhirnya disebutkan. Sudah bagi tahu begitu bahayanya urusan hati ternyata masih tidak mau menjaganya. Mau apa lagi? Walhamis yang kelima yang harus kita perhatikan bahwa sifatnya hati yang tidak bisa dimiliki oleh yang lainnya adalah anil afata ilahi asra di hati itu lebih cepat rusaknya hati bisa sedetik rusaknya hati akan tapi kalau rusaknya anggota tubuh tangan barangkali orang akan mohon maaf tidak bisa menggunakan tangannya karena satu penyakit mungkin perlahan Jadi kita rasa jarum dulu sakit kemudian besok dua hari tiga hari langsung tidak bisa digunakan untuk bergerak tangannya akan tetapi ketahuilah bahwa yang namanya hati bisa saja saat ini lintasan kotor dan benar-benar mengotori hati kita. Fawa ilal inkilabi akrab. Berbolak baliknya hati itu lebih cepat. Berbolak baliknya hati sangat lebih cepat. Berubahnya hati. Subhanallah. Hari ini ingin berbuat baik, ingin sedekah infak ke sebuah masjid. Atau ingin menjantuni anak yatim. Niat yang baik sekali. Karena khawatirnya. Oh, urusan bisnis baru ini. Ketemu teman di jalan. Eh, ayo Join nih, ada kerjaan baru nih. Ya, berapa belum modal? Ya belum 10 juta. Insya Allah habis ini nanti wah cepat untung besar. Setan berbisik. Daripada 10 juta yang kamu sumbangkan, mending kamu kembangkan dulu, baru nanti kamu bisa infak. Nunda lagi kan? Akhirnya nggak jadi nyum nyumbang rusak tadi menyumbang bisnis dulu. Alasannya sih hebat setannya. Nanti kalau sudah untung gede jadi nyum nyumbang. Sehingga fakir miskin yang tidak kasih perhatikan. Lah luar biasa namanya setan itu menggoda. Jangan sekarang. Entar dulu kalau sudah dapat pekerjaan, kata setan. Kalau kamu sudah dapat pekerjaan, nanti kan bisa memuliakan istrimu, baik. Diiyai, iya. Akhirnya zina. Padahal kalau ngambil halal dulu kan zaman nikah kok ditunda-tunda. Itu iblis iblis yang bisikin. Makanya yang menukahan nunda-nunda itu setan itu. Mana yang suka nunda-nunda pernikahan. Masa tunangan sampai setahun itu? Sakit itu, tunangan setahun. Wah, yang dengar nih protes ini. Tunangan khidbah satu tahun. Sehari sudah kelamaan tuh. Setannya berbisik, karir dulu. Jadi kalau kamu belum punya modal, jangan nikah. Sebab nikah kan tanggung jawab. Nanti makan apa? Istrimu bukan makan batu. Ini kata saya, setan bisiknya ke hawa, ke hati. Hatinya bilang, iya ya, <coughs> Terus gimana? Ya berarti harus saya kerja dulu. Tapi kan aku sering ketemu dia. Ya nggak apa-apa, kan kamu ustad, aman kan? Tapi matanya bukan ustad. Orang yang ustad tapi matanya bukan us. Ustad calon yang lihat di dilirik jalan. Oh iya cantik calonku. Oh i o o o o o. Akhirnya ngobrol guyonan gini gini gini. Pekerjaannya belum dapat dapat. Ya ndak kuat syahwatnya. Masuk dalam kehinaan. Hati-hati. Lalu begitulah. Rusaknya cepat. Niatnya sih baik, tapi berubah menjadi jelek. Allahu Akbar. Walau ketkila innal qabra, innal qalba, setelah, sudah dikatakan sesungguhnya hati itu. Asra'un kilaban, sangat mudah berubah. Minal gidri, daripada <coughs> panci, panci, kendi, yang digunakan memasak air. Fi ghalayaniha, di dalam apa apa air yang air yang mendidih. Ya Jadi air mendidih itu kan muter terus. Yang namanya hati lebih cepat dari itu. Maksudnya rusaknya hati itu sungguh sangat sangat cepat. kaki lah dikatakan masumiyal ilah illa min taqallubihi. Tidak diberi nama hati kecuali karena berubah-rubahnya. Warru'yat yadribu bil insani atfara. Ide pendapat ada idenya pemikiran yang dimunculkan hati itu bisa menjadikan orang dengan bermacam-macam model. Ini karena pemikirannya seperti ini, pemikiran seperti ini, modelnya macam-macam. Temain <coughs> inzalal qalbu wal iyadu billah. Kalau sudah tergelincir hati, semoga Allah menjauhkan kita dari tergelincir hati. Fazallatahu a'dham, maka ketahuilah terplesetnya hati itu sungguh lebih agung Nauzubillah. Berat kalau orang kepleset kaki kesleo, selamat insya Allah dipijit hilang. Tapi kalau sudah keplesetnya hati naudzubillah. Wa fuqu'u as'ar. Wa afdha. Kalau sudah jatuhnya hati lebih susah dan lebih parah. Id adnahu paling rendahnya hati adalah qaswatun keras. Jadi kalau hati sudah jatuh, paling pertama kali jatuh tuh keras hati, belum kafir keras hati dinasihati susah, dengar ceramah, hadir pengajian berkali-kali, sama suami masih kasar, sama istri masih kasar, sudah hadir pengajian berkali-kali, sholat duha nggak bisa-bisa, sudah hadir pengajian berkali-kali, bangun malam masih berat, masih senetronnya jalan sampai jam 2 malam. Oh, nah ini keras itu dari situ keras hatinya. Belum belum kafir. Ila ghairillahi wa mailun ila ghairillahi cenderung kepada dunia, kepada selain Allah lebih besar. Wa muntahahu puncaknya runtuhnya hati keplesetnya hati adalah hatmun bil kufri kepastian di dalam kekufuran keluar dari iman wal billah semoga Allah melindungi kita semua ama tasma' ta'ala apakah engkau tidak mendengar firman Allah taala aba wastakbaru karena hati yang sombong dia tidak bisa nerima kebenaran aba enggan tidak bisa nerima kebenaran wastakbar sombong maka naminal kafirin maka setan yang rusak hatinya ia menjadi kafir. Wa kana al-kibru qalbi, kibir sombong dengan hatinya. Wa idkulna lil malaikati wa idkulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara. Wa kana minal kafirin. Iblis itu sombong. Disuruh enggak mau suruh sujud karena kesombongannya itulah maka yang namanya iblis menjadi kekafiran. Sombong dari ha, hati. Belum kafir dulu, sombong dulu maka menjadi kafir famalahu al ibai sehingga yang namanya kesombongan menjadikan seseorang enggan menerima kebenaran, tidak menerima kebenaran, wal kufru dan membawa kepada kafiran bidohirihi dengan dohirnya sehingga tidak mau sujud. Amma tasba'u qaulullah ta'ala. <coughs> Insyaallah sampai di sini masih panjang. Ini kami cukupkan dulu insyaallah semoga Allah membersihkan hati kita semuanya dan insyaallah nanti akan dilanjut oleh Habib Hasan Insya Insyaallah cukup sampai di sini. Intinya Tolong diperhatikan urusan hati Harus lebih kita perhatikan daripada urusan-urusan yang lainnya Urusan hati sangat penting, sangat penting, sangat penting Kalau orang tidak peduli urusan hatinya Hanya memakmurkan amal dohirnya Alangkah ruginya Banyak amal dohir yang dilakukan seorang hamba Ternyata dirusak oleh hatinya sendiri Sehingga di hadapan Allah tidak ada apa-apanya Sama yang sekarang ada rombongan yang mau ziarah Wali Songo Wali, wali berapa? Wali empat maka niatnya yang benar karena Allah dan di sana pun nanti harus jangan sampai kita melanggar syariat sepanjang perjalanan sekali lagi bisa menjamak solat di jamak, mengkosor di kosor. Jangan sampai tidak mengkosor solat di saat mungkin mengkosor solat. Kemudian tepat waktu solatnya sepanjang perjalanan perbanyaklah zikir kepada Allah. Kemudian saya sampai di makom para wali memohon kepada Allah bertawasul dengan mereka dengan penuh ketawaduan dengan tetap menjaga akhlak kepada Allah akhlak kepada sesama manusia, menutup aurat dan biasakan terus di dalam perjalanan itu ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah sehingga perjalanannya nanti menjadi perjalanan ibadah dan ini saja semoga Allah menjaga iman kita semua, menjaga hati kita semua kepada Fadilat Habib Hasan Askab dipersilahkan untuk melanjutkan wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah kita bersama-sama tadi telah mendengar nasihat Tentang hati yang telah disampaikan oleh guru kita semua Buya Yahya Yang di awal tadi sudah kita katakan bahwasanya hati atau kita ini memiliki beberapa penyakit Dan bukan hanya penyakit zahir saja tapi juga ada penyakit batin yang tadi sudah dijelaskan oleh beliau secara detail. Dengan apa yang tadi telah kita dengar dari guru kita semua, Buya Yahya, tentang isi hati, masalah ria, masalah ujub, sombong dan lain-lain sekarang tinggallah diri kita ini berusaha sadar diri. Apakah penyakit-penyakit yang tadi telah disebutkan ada pada diri kita? Apakah penyakit sombong ada dalam hati kita? Apakah penyakit ria ada dalam hati kita? Apakah penyakit yang selalu tertipu dengan gemerlapan dunia apakah ada pada diri kita itu yang harus kita lihat dan harus kita perhatikan dan setelah kita perhatikan oh ternyata benar aku memiliki sifat ria terkadang aku beramal aku salat terkadang timbul perasaan pamer kepada orang yang melihat salatku Terkadang aku bersadakah Timbul perasaan meremehkan orang lain Masih mending diriku Masih pernah bersadakah ke pesantren Apalagi pesantren Buya Yahya Sering sekali setiap majelis ahad Tidak pernah lupa ngisi kota amal Mending diriku daripada si dia itu yang duduk di ujung Kalau sudah majelis Tidak pernah bawa uang walaupun 100 rupiah Takutnya nanti disuruh sodako. Kalau disuruh sodako kan enak. Pas lagi tidak bawa uang. Tinggal kita introspeksi diri. Oh ternyata benar. Dalam diriku ada penyakit tersebut. Kemudian mungkin di dalam hati kita ada penyakit sombong. Kalau sudah kedatangan, kedatangan orang fakir yang butuh bantuan kita tidak mau membantu. Berlanjut kepada kisah yang tadi saya ceritakan bahwasanya para salafun salih itu kalau kedatangan sa'il yaitu orang yang meminta pengemis fakir miskin yang butuh kepada bantuan kita kok pas di waktu itu mereka para salafun salih tidak memiliki harta sedikit pun tidak memiliki uang, tidak memiliki makanan. Apa yang mereka lakukan sampai-sampai di antara mereka ada yang rela berusaha untuk bersodakoh dalam keadaan mereka tidak mampu untuk bersodakoh. Apa yang mereka lakukan? Ketika melihat si fakir miskin datang ke rumah, dalam keadaan pakaian yang compang-camping, dalam keadaan yang kumuh, dilihat oleh para salafun saleh. Oh yang datang bajunya sobek. Aku mau ngasih baju, aku sendiri bajunya cuma satu yang aku pakai. Satunya lagi dicuci, yang ini kotor, yang itu pakai. Nanti yang itu kering ganti lagi. Itu para salafun saleh. Bagaimanakah caranya aku bersedekah kepada mereka? Mikir, masuk ke dalam rumah, mengambil jarum dan benang. Mengambil jarum dan benang apa yang dilakukan? Dilihat bajunya si fakir yang datang tadi lobang, sobek, dijahit sama para salaf saleh. Karena apa? Meniru Nabi Allah Isa alaihi salam dan meniru Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Sudah kita sering dengar cerita Nabi Allah Muhammad Suatu saat mendengar suara tangisan Ketika itu dicari oleh Nabi Allah Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam Tangisan tersebut dari mana asalnya Kok ternyata setelah diteliti Tangisan itu datangnya dari rumah Sayyidah Fatimah Zahra Putri beliau sendiri dan ternyata setelah ditanya Wahai Fatimah putriku Siapa yang menangis? Ternyata yang menangis adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein Kedua cucu yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam Kemudian Nabi pun bertanya Apa gerangan yang menyebabkan kedua cucu yang aku cintai ini menangis? Kata Sayyidah Fatimah Zahra, ketahuilah wahai ayahku Rasulullah, aku beserta suamiku Sayyidina Ali karamallahu wajhah dan kedua cucumu ini belum makan selama tiga hari ya Rasulullah. Kemudian apa tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendengar keluarganya, anak cucunya belum makan selama tiga hari mengatakan wahai Fatimah tunggu sebentar aku akan keluar membawa beberapa butir kurma. Dan di saat itu pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki kurma sedikit pun. Satu butir pun tidak memiliki kurma beliau. Tapi apa yang dilakukan beliau berusaha mencari kerjaan yang sekiranya di, diberi atau dibayar dengan beberapa butir kurma. Di saat itu ada seorang juragan yang butuh bantuan untuk mengambil air di dalam sumur kemudian memberi biaya atau upah setiap satu timba yang diambil oleh seorang tersebut akan diberi satu butir kurma. Kemudian Nabi pun menawarkan jasa, biar aku yang mengambil air tersebut. Karena aku di saat ini butuh beberapa butir kurma dan di saat itu pun juragan itu tidak tahu bahwasanya yang diperintah ini adalah kekasih Allah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Nabi pun menimba air di sumur. Diriwayatkan sampai tujuh kali timba. Tujuh kali mengambil air dan yang ke delapan timbanya terputus sehingga si juragan pun marah dan mengusir Nabi. Sampai dalam riwayat Nabi pun sampai dipukul, ditempeleng mukanya. Tapi apa yang dilakukan Nabi? Nabi pun bersabar diberi tujuh butir kurma, kemudian diusir suruh pergi. Datang Nabi Muhammad saw Alaihi Wasallam ke rumah Sayyidah Fatimah Zahra dan memberikan wahai Fatimah anakku, ini ada tujuh butir kurma. Bagikan ke anak anakmu yaitu cucuku Sayyidina Hasan dan Husain dan sisanya untukmu dan untuk suamimu Sayyidina Ali. Dan yang perlu kita ketahui para hadirin hadirat di saat itu pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum makan selama enam hari. Beliau tidak mementingkan diri sendiri. Kalau ingin bersedekah, bagaimanakah caranya aku bersedekah walaupun diriku ini tidak mampu? Itulah beliau dan begitu juga Nabi Allah Isa alaihi salam pernah berkata, barang siapa yang mengusir fakir miskin yang sudah datang ke rumahnya diusir begitu saja tanpa diberi sesuatu ataupun senyuman sedikit pun. Kata Nabi Allah Isa alaihi salam, malaikat tujuh hari tidak akan datang ke rumah orang tersebut sebagai balasan bagi orang tersebut atas kejahatannya, atas kedengkiannya, atas kesombongannya terhadap fakir miskin, Itulah tata cara dan adab bagaimanakah cara kita bersodakoh. Hati-hati. Dikatakan dalam kitab Nasaihud Diniyah, jangan pernah kau menolak orang yang pertama kali meminta kepada kalian di hari itu. Bangun di pagi hari, berangkat ke pasar, kok tiba-tiba ada orang yang minta, kata Al-Habib Abdullah Haddad dan kata para salafun soleh dan ulama, jangan kau usir, jangan kau tolak beri mereka. Karena mungkin orang yang meminta kepadamu itu adalah seorang malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji imanmu. Makanya guru-guru kita itu menghimbau. Kalau kita ini ketemu orang fakir miskin, jangan pernah menolak beri walaupun 100 rupiah. Sampai suatu saat ada seorang yang saleh masuk ke Masjidil Haram. Ketika masuk di Masjidil Haram melihat ada fakir miskin bersandar di salah satu tiang Masjidil Haram. Kelihatannya ini orang butuh bantuan, butuh uang, diberi beberapa real. Dengan harapan dalam hati, aku niat memberi uang ini, uang terakhir yang ada di tanganku, Allah pasti akan membalas setelah kejadian itu pulang ke rumah, ada yang mengetok pintu mengatakan salam, assalamualaikum. Apakah benar anda yang namanya Fulan? Iya benar saya itu. Ternyata yang datang ini memberi uang sampai beratus-ratus kali lipat dari uang yang disedekahkan kepada fakir miskin yang ada di Masjidil Haram. Karena apa itu sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." wahwa khairur razikin dan apa-apa yang kalian sedekahkan sesuatu atau sedikit pun yang kalian sedekahkan kepada fakir miskin Allah pasti akan menggantinya dan nabi kita Muhammad pun mengatakan wa mana qasamalun min sadaqatin harta kita ini tidak akan habis dan tidak akan berkurang dengan sedekah kemudian nabi mengatakan bal yasdad bal yasdad bal yasdad tapi akan bertambah, bertambah dan bertambah sampai diulangi tiga kali oleh Nabi Muhammad pertanda bahwasanya Allah pun pasti akan mengganti. Dan jangan pernah kalian merasa nanti kalau sodakoh besok makan apa. Pernah suatu saat Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi sahibul maulid pengarang maulid Simpudurar yang sering kita dengar di kota kita Cirebon ini Maulid Semtut Durar sering kita baca di Pondok Al-Bahjah setiap malam Jumat. Dan kita dengar juga di mana-mana di Cirebon ini banyak membaca maulid jibak dan maulid Simtud Durar kalangan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi, kakek dari Al-Habib Anis Al-Habsi Solo. Kalau yang pernah ketemu dengan Al-Habib Anis almarhum, punya kakek namanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi, pengarang maulid Simtud Durar yang ada di Solo itu mengatakan suatu saat Haib Ali ini menghadiri majelis, memimpin majelis dan di majelis itu menjelaskan tentang sodako, sampai-sampai beliau mengeluarkan hadis Nabi di saat itu Nabi Muhammad saw Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat man tasaddaqa faqad fakka sab'i faqad fakala haya sab'ina syaitanan Barang siapa yang bersodakoh sama dengan dia mengusir 70 setan. Jadi kita ini dikelilingi oleh setan. Makanya terkadang kita ini kalah dengan hawa nafsu kita karena di sekeliling kita banyak yang mengganggu yaitu siapa? Syaitan. Seperti yang dijelaskan oleh guru kita tadi bu Yahya, hati-hati dengan hawa nafsu. Harus dilawan yang namanya hawa hawa nafsu. Setelah menyampaikan hadis tersebut, Al-Habib Ali menutup majelisnya. Dan di majelis itu ada satu orang yang terketuk hatinya. Nanti kalau aku pulang, aku ingin bersodakoh. Kalau aku pulang, aku ingin bersodakoh. Ini termasuk contoh dari makna hati, yaitu yang dikatakan dalam kitab yang dibaca oleh guru kita tadi bahwasanya masum yal qalbu illa litaqallubihi tidak dikatakan hati kecuali karena hati itu bisa berbolak-balik. Sekarang niat sodakoh 5 menit lagi tidak jadi. Itu namanya namanya hati. Apa yang dilakukan orang tersebut dalam majlis masih duduk ini belum bubar majlisnya niat dalam hati nanti aku akan so sedekah pulang ke rumah di jalan pun masih punya niat aku akan sodakoh. Begitu sampai ke rumah ketemu istri yang tercinta, ngambil uang di lemari, diambil uangnya, ketahuan si istri. Wahai suamiku, uangnya mau dikemanain itu? Mau dibuat apa uangnya? Wahai istriku tercinta, aku ingin bersedekah karena tadi Habib Ali mengeluarkan hadis Nabi itu berkata bahwasanya yang sodakoh, sama dengan dia itu mengusir 70 setan dari dirinya. Aku kepingin setan ini pergi dari diriku. Kemudian si istri pun mengatakan, Wahai suamiku, itu uang terakhir kita. Kalau kau sodakohkan, besok kita tidak tidak makan. Mau makan dari mana lagi? Sudah. Ini hatinya terbukti bahwasanya hati ini bisa berbolak-balik. Mikir si suami yang dari majlis tadi niat benar-benar ingin sadakah di jalan pun niatnya benar ingin sadakah begitu si istri ngomong seperti itu, hatinya mulai bimbang. Iya, benar. Besok saya makan apa kalau ini disadakahkan Tinggal 10 ribu aja ini. Beli nasi cukup dua bungkus untuk saya dan dan istri. Kalau disedekahkan semuanya, besok makan apa? Masak makan batu. Kan tidak mungkin. Bingung, tidak jadi. Dimasukkan lagi ke ke lemari. Di ahad, ahad berikutnya datang lagi ikut majlis Haib Ali Al-Habsi. Masih tetap membahas tentang sodakoh. Di akhir dia angkat tangan. Wahai Habib, kau katakan kemarin bahasanya Nabi Muhammad itu memerintahkan kita atau menghimbau kita untuk sodakoh. Karena sodakoh bisa membuat lari, lari 70 setan. Iya memang benar kata Haib Ali. Terus kenapa? Wahai Haib Ali, aku ini melawan setan satu aja yang ada di rumah tidak kuat. Apalagi melawan 70 setan. Loh, siapa itu setannya? Istriku. Cerita. Mau sodakoh, mau keluar rumah, mau sodakohkan uang. Dibilang besok makan apa. Saya juga mikir. Saya tidak kerja, uangnya tinggal terakhir ini. Beli nasi pun cukup dua bungkus kalau sedekahkan, tidak makan besok. Satu setan saya tidak mampu, apalagi 70 setan wahai Habib katanya. Nah itulah setan. Setan itu masuk ke dalam hati kita tanpa kita sadari. Makanya tadi guru kita sudah menjelaskan lebar tentang hati dan hawa nafsu. Yang harus kita jadikan pedoman adalah perkataan Nabi wa mana kosomalun min sadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Harta kita tidak akan kurang dengan sedekah, tetapi malah sebaliknya akan bertambah, bertambah dan bertambah selama kita melaksanakan sedekah itu dengan tuntunan syariat yang benar. Lo maksudnya gimana? Maksudnya adalah semua yang wajib sudah kita laksanakan baru kita bersedekah. Belum pernah melaksanakan zakat sodakoh satu miliar ke pondok pesantren Al-Bahja. Zakat fitrah yang sedikit tidak pernah, tapi sodakoh, masya Allah, setengah hartanya disodakohkan ke pesantren, ke masjid dan lain-lainnya, tapi zakat tidak pernah dilaksanakan. Percuma, yang wajib ditinggal, yang sunnah dilaksanakan, tidak ada gunanya. Justru yang wajib dulu dilaksanakan, kemudian ditambal dengan melaksanakan yang yang sunnah sebagaimana salat fardu. Salat fardu yang kita laksanakan selama ini ada penambalnya apa itu? Salat rawatib. Kalau kita salat fardu terkadang khusuknya di rakaat pertama saja. Ya. Atau khusuknya ketika Allahu Akbar. Khusuk ngingat Allah. Setelah itu ngingat nanti malam ini ada pertandingan sepak bola. Kira-kira yang menang siapa ini? Nanti ini makanannya yang dibuat oleh ibu enak sekali, ayam panggang, kambing guling, sampai guling-guling kambingnya. Pikir terus. Menghadap Allah seperti itu, tidak bisa khusuk hati. Ditambal dengan adanya salat salat rawatib. Makanya Nabi itu sampai menghimbau sampai beberapa hadis menyebutkan tentang fadilah dari salat rawatib yaitu kegunaannya untuk menambal salat-salat fardu yang kita laksanakan. Karena salat sendiri kita ini sangat sulit ya. Dari awal kita mengucapkan takbir Allahu Akbar sampai kita salam ingin khusyuk dari awal sampai akhir itu sulit sulit sekali. Sampai Nabi pun pernah mengetes para sahabat. Nabi mengatakan, wahai para sahabatku, siapa yang bisa sholat dari awal sampai akhir dalam keadaan khusyuk akan aku beri hadiah, kata Nabi. Ketika itu, diam semua para sahabat. Karena memang merasa sholat dalam keadaan khusyuk dari awal sampai akhir sangat sulit sekali. Setelah lama diulang lagi, ayo siapa yang berani? Barang siapa yang salat dari awal takbir sampai salam khusus akan aku beri hadiah. Setelah itu ada yang mengangkat tangan. Di belakang ada yang mengangkat tangan. Ternyata dilihat Sayyidina Ali karamallahu wajah yang kisahnya sudah sering kita dengar beliau itu kalau salat rumahnya terbakar pun tidak tidak terasa. Lah kalau kita. Ya dengar piring jatuh aja sudah batalin sholatnya Waduh ada maling di dapur ini. Ya, itu kalau kita Bu ya. Kalau Sayyidina Ali rumahnya terbakar tidak terasa. Rumahnya terbakar, panas, tidak terasa dalam keadaan sholat Mengatakan wahai Rasulullah, insya Allah aku bisa sholat dari awal takbir sampai salam khusyuk sholat sholat empat rakaat, diriwayatkan dua rakaat. Rakaat pertama khusuk berhasil. Rakaat kedua khusuk juga. Ketiga khusuk keempat khusuk. Tapi ketika duduk ingin salam ada yang tersirat dalam hati sebentar lagi aku akan mendapatkan hadiah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak jadi. Tak, tak jadi, Tak berhasil. Sulit karena apa? Setan itu kalau melihat kita dalam keadaan yang baik, waduh, murka sekali. Bagaimana caranya? Walaupun dia sekarang lagi salat, aku ingin pahalanya hilang. Salatnya dibarengi dengan ria. Salatnya dibarengi dengan ketidakhusuan, Salatnya dibarengi dengan mengingat dunia, dan lain-lain bahkan sampai hal-hal yang tidak pantas diingat di waktu salat lupa dengan Allah di waktu salat pun ada sampai lupa berapa rakaat saya tadi sering ya salatnya sudah empat rakaat sujud terakhir lupa ini sudah rakaat keempat atau masih ketiga ya bingung kalau seperti itu gimana seperti itu gimana ya ditambah lagi aja ditambah ditambah lagi. Kalau emang sudah yakin empat, ya sudah duduk tasahud akhir salam. Kalau masih ragu, ya berdiri lagi. Tapi kalau makmumnya ngikut, sholat di masjid sholat duhur, imamnya ngelamun sholatnya, bacanya fatihahnya fase, baca suratnya juga juga fase, semuanya fase. tapi sambil ngelamun, sambil sambil ngelamun rupa. Ini rokaatnya sudah nyampe empat atau masih tiga Oh ternyata sudah empat tapi imamnya lupa berdiri lagi. Lah kok makmumnya semasjid berdiri semua? Gimana itu? Yang benar adalah si makmum kalau sudah sadar ngikut empat ya sudah duduk, tidak usah ngikuti imam. Nunggu imam duduk lagi baru salam ataupun niat iftirak, niat pisah. Aku niat pisah dalam hati sudah sebutkan aku niat pisah dari imam. Baca tasawuf akhir salam sendiri biarkan imam. Imam salat itu pernah terjadi di pondok kita itu. Di pondok kita Darul Qawa dakwah santrinya ribuan, Pak. Imamnya lupa. Imamnya lupa, santrinya pun juga ngelamun semua. Yang depan ngelamun, akhirnya yang belakang ikut berdiri semua. Jadi sholat duhur lima rakaat. Sholat duhur lima rakaat datang ustadznya. Setelah salam datang, semua sholatnya diulang, diulang lagi salatnya, Makanya hati-hati imam itu harus lebih lebih khusuk jadi imam yang suka ngelamun. Bahaya. Jadi imam yang suka nginget dunia. Jadi imam sukanya nonton bola, ya. Kalau boleh, emang imam tidak boleh nonton bola, ya boleh. Boleh, tapi kalau sudah waktunya sholat, lupakan dulu dunianya. Lupakan dulu du, dunianya. Ingat Allah Subhanahu wa taala, ingat dosa, ingat neraka, amal kita diterima tidak oleh Allah Subhanahu wa taala supaya salat kita khusyuk. Mungkin ini yang dapat al sampaikan kita tutup sama-sama dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyina wal mursalin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض من عليها وأنت خير الوارثين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا وحسن منقلبنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وعلى طاعتك أعنا وعن بابك فلا تدردنا واختم بالصالحات عملنا يا رب العالمين يا الله Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah Tutup aib dan semua kejelekan kami ya Allah Bersihkan hati kami dari segala penyakit ya Allah Penyakit dengki, ria, kikir, pelit dan semacamnya ya Allah Bersihkan hati kami ya Allah Dan di bulan ini bulan Syaban Bulan yang mulia ya Allah Panjangkanlah umur kami Panjangkanlah umur kami ya Allah dalam ketaatan serta sehat wal afiah. Bersihkanlah hati kami sebelum kami memasuki bulan suci Ramadhan ya Allah. Ya Allah di antara kami yang hadir di majlis yang mulia ini ya Allah. Ada yang memiliki hati yang kotor keluar dari majlis ini bersihkan hati kami ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah. Dan di antara kami yang hadir di majlis yang mulia ini Ya Allah ada yang durhaka kepada kedua orang tua Ampunilah dosa kami Ya Allah Bersihkanlah hati kami sehingga kami bisa menjadi anak yang soleh Yang selalu berbakti kepada kedua orang tua kami Ya Allah yang di antara kami yang hadir di tempat yang mulia ini, Ya Allah, ada yang sudah ditinggal oleh orang tuanya, Ya Allah. Tapi kami lupa ya Allah atas jasa orang tua kami Sampai kami lupa mengirim doa kepada orang tua kami ya Allah Maka ampunilah kedua orang tua kami ya Allah Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah Ampunilah dosa adik kami, kakak kami, saudara-saudara kami, Ya Allah, dan kaum muslimin semua, Ya Allah. Yang hidup ataupun yang sudah mendahului kami, ampunilah mereka semua, Ya Allah. Sehingga kelak kami bisa berkumpul bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami mohon kepadamu, Ya Allah. Kami memiliki hajat yang belum kau kabulkan dengan berkat malam yang mulia ini, Ya Allah. di rumahmu yang mulia ini ya Allah kabulkanlah hajat kami ya Allah kabulkanlah hajat kami ya Allah hajat kedua orang tua kami ya Allah hajat tetangga-tetangga kami ya Allah dan semua yang membutuhkan hajat-hajatnya ya Allah dan ya Allah kami mohon yang sakit di majelis ini atau memiliki kedua orang tua yang sedang sakit di rumah sembuhkanlah penyakit kami dan penyakit kedua orang tua kami ya Allah Sembuhkanlah penyakit kami dan penyakit kedua orang tua kami, Ya Allah. Dan yang terakhir kami mohon, Ya Allah, cabut nyawa kami dalam keadaan kami bersujud kepadamu, Ya Allah. Dalam keadaan kami membaca Al-Quranul Karim, Ya Allah. Dalam keadaan kami hadir di majlis ilim, Ya Allah. Dalam keadaan yang husnul khatimah. Husnul khatimah, Ya Allah. Dalam keadaan kami sudah bertaubat, taubatan nasuha, Ya Allah. Taubatan nasuha, Ya Allah. nasuha, ya Allah. taubatan nasuha ya Allah dan jadikanlah akhir dari kalimat yang terucap lewat lisan kami ya Allah kalimat agung dan mulia kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة Mungkin ini yang dapat Al-Fakir sampaikan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya wabillahi taufiqul hidayah Sumarridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Al Mukarram Al Habib Hasan Segaf dan kepada guru kita yang mulia Bu Yahya atas penjelasan dan pemaparannya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan bermanfaat khususnya bagi yang menyampaikannya dan umumnya bagi kita semua dan mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan untuk bisa mengamalkannya dan mudah-mudahan beliau berdua diberikan senantiasa diberikan kelancaran, kemudahan serta kesehatan Abulsus dalam perjuangan dakwah yang mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah besok hari Ahad pagi bisa cek mengikuti kembali kajian bersama guru mulia Buya Yahya di Majelis Al-Bahjah dalam kajian dua kitab hadis dan fikih praktis. Dan juga marhabannya sahur Ramadan acara menyambut bulan suci Ramadan bersama guru mulia Buya Yahya. Insya Allah akan diselenggarakan, diselenggarakan pada tanggal 28 Syaban 1434 Hijriah bertepatan dengan tanggal 7 Juli 2013 hari Ahad pukul 15.30